pagi Pak Sebastian. Ya pagi Pak CFM. Ya silahkan Pak. Ini, ini, ini fenomena klasik aja nih, yang selalu disalahkan kepada subsidi. Jadi pemerintah mau lihat bahwa, eh rakyat, kalian tahu dong, kami subsidi untuk BBM kalian itu. Nah tetapi untuk anggaran belanja, anggaran dinas, terus untuk jabatan-jabatan elit itu yang nilainya lebih daripada subsidi itu mau nggak mereka efisienkan jadi pemerintah ini ingin mengesankan berbuat baik memberi subsidi tetapi kepada diri sendiri mereka tidak periksa kayak presiden untuk apa tuh pesawat dinasnya tuh untuk apa tuh pesawat presidennya itu ya tolong pikirlah SBY kalian suruh rakyat ketat kalian mewah-mewah mobil dinas kalian itu berapa nah jadi pemerintah berkaca lah jangan membesar-besarkan subsidi untuk rakyat yang melalui BBM tetapi mereka sendiri tidak pernah kasih kontribusi maaf aja presiden lu kalau nggak ambil pajak dari rakyat siapa yang gaji lo lu kalau nggak dapat dari rakyat siapa yang gaji lo nah kembali lagi berkacalah SB dan kawan-kawan terima kasih terima kasih ya, Pak Sebastian Pak Edi selamat pagi Silakan Bapak. Saya rasa gini Bu, apa yang dikatakan oleh Pak yang pertama itu saya rasa benar itu ya Pemerintah selalu mengatakan rakyat harus hemat Tapi pemerintah tadi coba aja Lihat aja misalnya seorang menteri Mobil yang dipakai itu apa Sampai berapa cc-nya itu Sampai kalau nggak salah 3000 cc kalau nggak salah itu Buat apa Saya rasa alangkah bagusnya itu Kalau pemerintah itu menerapkan Seorang menteri pakai aja semua mobil Kijang Innova yang produk lokal itu kan bukan lebih bagus lebih elok gitu seperti negara-negara tetangga misalnya Malaysia gitu itu lebih bagus loh terima kasih terima kasih Pak Edi Pak Rahman selamat pagi selamat pagi Mbak ya Mbak ini orang bisa berbeda pendapat tentang mengenai masalah subsidi ini yang jelas dampak yang paling besar dengan apabila tidak terjadi subsidi bahwa seluruh kenaikan harga akan menjadi melambung tinggi itu memang ya katakanlah orang bisa mengatakan bahwa ini masalah kalau kita tempatkan subsidi itu ke sektor BBM atau apa atau energi tetapi seluruhnya berdampak kepada kenaikan harga-harga mbak jadi menurut saya eh, apa namanya orang bisa berbeda pendapat dalam masalah ini terima kasih mbak baik terima kasih Pak Rahman selamat pagi pagi Bu silakan ya uh, saya setuju dengan yang pendapat Pak pertama ya soalnya saya sendiri eh, pribadi masih bingung Indonesia itu importir atau ekspor kalau pelajaran di sekolah selalu bilang bahwa bumi kita tuh kayak minyak ya ah, ah, tapi kita jadi sekarang importir nggak jelas statusnya nah kalau memang importir memang setuju kita sebut itu subsidi tapi kalau kita <clears throat> itu eksportir ya itu namanya bukan subsidi cuma pengurangan keuntungan. Nah ini memang sering dijadikan senjata buat pemerintah bahwa gua nggak bisa membangun eh, infrastruktur tidak bisa dibangun karena habis nih duitnya buat bensin, buat BBM gitu. Nah ini yang sering dijadikan senjata gitu. terima <clears throat> ya, kasih. Terima kasih Pak William. Pak Brian, selamat pagi. selamat pagi, Pak Hasan. Yes. Eh, pemerintah ini sebenarnya bukannya subsidi ya itu seperti pendapat sekian ini katanya kan premium dijual 4.500 aja sebenarnya untung cuman pemerintah itu dia bilang mungkin dia bilang itu uangnya kurang kurang berapa mungkin kurang di korupsinya kurang atau dan juga pegawainya ke kelebihan ya enggak pegawai-pegawai PNS dinas perhubungan kerjanya banyak santai jadi sebenarnya yang harus dipotong itu jumlah pegawainya dan jumlah gaji anggota DPR anggota menteri itu yang harus dipotong jangan rakyat yang dikorbankan terus jadi ini sebenarnya pembodohan oleh elit politik untuk rakyat Indonesia ini ya sebenarnya pengusaha-pengusaha juga dengan, dengan serikat buruh semua mahasiswa ya ini harus eh, diterangkan untuk masyarakat ya jadi jangan pembodohan ini berlanjut terus dia pikir ini mungkin kita kita yang sebagai pembayar pajak yang kita bayar pajak gaji mereka mobil mereka itu siapa yang bayar mereka itu nggak kerja apa apa ya. oke nah sekian pendapat saya baik terima kasih Pak Prian penelpon terakhir Pak Nur selamat oh Ibu Nur ya selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu ini eh, kemarin saya jam sebelas pagi ke kantor PBB yang ada di Harmoni itu semua karyawan pada tidur tuh Bu satu pas saya datang tuh dia pada kaget Bu itu itu perhatikan itu terus keduanya saat ini dokter-dokter pemerintah spesialis sedang pergi ke Korea Bu 10 hari gratis Bu dibiayakan dengan pemerintah itu masuk akal gak Bu kita lagi susah nih Bu Oke terima kasih Assalamualaikum baik terima kasih ibu Nur selamat siang siang silakan Mbak Imam ya kalau itu mah lagi lama ya Mbak ya kan kita tahu biasa kalau main energi itu suka ada broker-brokernya jadi banyak sih yang berjalan sedangkan kan kalau terjadi jadi ke petani kan agak susah gitu Nah ini lihat, kita lihat bahwa sebenarnya kan kalau negara-negara maju itu kan mereka maju juga dari sisi agrobisnis, ya dari sisi pertanian. Karena rakyat itu makannya itu makan nasi, bukan makan BBM, Pak. Ini memang sebuah kebijakan yang keliru, tapi tetap dipertahankan karena memang kemungkinan besar ada indikasi eh, penggelapan-penggelapan atau ada indikasi untuk memperoleh uang-uang ya yang katakanlah tidak halal gitu, Mbak. Terima kasih. Pak Hendra, selamat siang. Selamat siang silakan Pak ya subsidi BBM itu memang itu permainan karena yang menikmati bukannya orang miskin orang pejabat-pejabat semua yang menikmati subsidi BBM kenapa nggak subsidi itu diberikan langsung kepada orang miskin yang jadi gelandangan yang bikin rumah gratis apalagi itu rumah susun gratis semua untuk supaya nggak ada gelandangan lagi nggak ada yang tinggal-tinggal di kolong jembatan terima kasih Baik, terima kasih Pak Hendra. Pak Seno, selamat siang. Siang, Bu. Ya, silakan Pak. Saya cuma mau berpendapat begini ya, pemimpin kita itu dapat jabatan itu kan niatnya itu untuk apa sebetulnya apa mau niatnya untuk menyenangkan orang yang demo harus punya tujuan itu jadi setelah mendapat setelah mendapat setelah mendapat jabatan harus punya tujuan ingin didapat kalau tujuan pemerintah ke sana kan memang nggak jelas. Untuk apa, pak untuk untuk apa saya nggak jelas lah. Jadi urusannya nggak jelas gitu. Baik, terima kasih Pak Zainal.